Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas Rontal. Seri ke-151 ini didukung oleh para pemain Novia Mandagi sebagai wanita tua, Refli sebagai rakai kembar, Rusli sebagai Rasemi, Siska sebagai Nyai Caparu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Hari Rabu atau Hari Buddha adalah hari libur. Para siswa pusat pendidikan calon tanda hari itu boleh keluar dari asrama. Mereka diizinkan bersenang-senang untuk sekedar mendapatkan hiburan setelah belajar keras di hari-hari yang lain. Sebagian ada yang pergi ke kota Raja Majapahit untuk melihat-lihat suasana keramaian ataupun tontonan. Sebagian ada yang pulang ke desanya. Sebagian yang lain memilih tinggal di asrama untuk membaca-baca buku di ruangan pustaka. Sementara itu, Rasmi dengan ditemani Rakai Kembar pergi ke desa Tumpih Angin. Desa Tumpih Angin terletak di sebelah barat kota Raja Majapahit, di sebuah kaki bukit yang indah. Di sudut desa, di tepi sebuah sungai kecil yang gemercik mengalir dengan tenang, nampak beberapa buah bangunan yang teratur dengan rapi. Sekalipun bangunan itu cukup sederhana, bahan-bahannya dari kayu hutan, tapi karena disusun dengan rapi dan udara sejuk, membuat suasana menjadi asri. Disitulah tempat berkumpulnya wanita-wanita cantik yang menjual diri, yang disebut Jalir. Setelah menampatkan kudanya, Rasmi dan Rakai Kembar bergegas melangkah ke sebuah bangunan yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Seorang wanita tua menghampiri mereka. Uh, Tuan Kembar sudah datang. Iya, Bi. Bi, kali ini aku datang tidak sendirian seperti biasanya. Tuh, lihat, Bi. <laughs> aku membawa seorang teman. Uh, selamat datang, Tuan. Iya. Bi, Namanya Rasmi. Oh ya. Uh, <laughs> selamat datang Tuan Rasmi. <laughs> selamat datang di tumpi angin. Uh, <laughs> iya, beginilah keadaan kami Tuan. Mudah-mudahan saja tidak mengecewakan Tuan berdua. Tuan-tuan dapat mencari hiburan di tempat ini. Hmm. uh, Rasmi. ya Aku akan pergi dulu. Hmm. Kalau kau membutuhkan sesuatu, eh, kau bisa mengatakannya kepada Bibi Wangking. Iya, pergilah Rakai Kembar. Aku tahu apa yang harus kulakukan di tempat seperti ini. <laughs> Rakai kembar tertawa, kemudian melangkah pergi. Bibi Wangking mendekati Rasemi sambil tersenyum ramah. Uh, ayo Tuan Rasemi. Iya. Mari saya antarkan masuk ke dalam sana. Tuan Rasemi dapat memilih wanita macam mana saja seperti selera Tuan. <laughs> Aku tidak terburu-buru, Bi. Aku masih mempunyai banyak waktu. Eh, apakah Tuan Rasemi sudah biasa pergi ke tempat seperti ini, Tuan? Iya. Tempat seperti ini biasanya dirahasiakan. Tapi bagi siapa yang berminat untuk mencari hiburan di tempat seperti ini, ada saja yang memberitahu. <laughs> Tuan Rasemi pandai berkata-kata. Uh, Tuan Rasemi yeah. lain dengan Tuan Rakai Kembar. Tuan Rasemi orangnya tenang, sedangkan Tuan Rakai Kembar berangasan. <laughs> Tapi beliau sudah menjadi langganan kami, Tuan. Uh, hampir setiap hari Buddha, Tuan Rakai Kembar datang kemari Beliau senang sekali dengan wanita cantik yang badannya agak gemuk. <laughs> <laughs> Kalau Tuan Rasemi, bagaimana? Eh, entahlah, Bi. Tapi kukira aku menyukai setiap wanita cantik. Ya, terutama sekali wanita cantik yang bisa memberikan hiburan bermutu. Wah, <laughs> itu selera yang tinggi. Iya. Saya sendiri tidak yakin apakah di tempat kami ini ada wanita seperti itu. Biasanya mereka adalah wanita-wanita desa yang terpaksa menjadi seorang jalir karena hidupnya susah. Sebagian di antara mereka karena putus asa ditinggal suami, Tuan. Uh, maaf, Bi Wangking. Aku ingin berjalan-jalan dulu. Aku ingin melihat-lihat suasana di sekitar tempat ini. Uh, oh ya, Tuan. Kalau Tuan ingin makan, ataupun minum. Kami menyediakan tempat khusus. Tuan bisa duduk dengan nyaman sambil menikmati makanan-makanan yang enak. Kami juga menyediakan bermacam-macam tua Terima kasih, Bi. Nanti saja. Kalau aku membutuhkan sesuatu, aku akan mengatakannya kepadamu. Rasmi melangkah pergi. Bibi Wangking, wanita setengah tua yang sepertinya adalah seorang mucikari, mengawasi sampai Rasemi lenyap di balik sebuah bangunan. aneh sekali orang itu. Dia tidak seperti itu anaknya kembar. Dia pandai sekali berkata-kata. Hmm, barangkali dia mempunyai maksud yang lain. Bukan sekedar untuk mencari hiburan. Rasmi melangkah perlahan-lahan sambil mengamati suasana di sekitarnya. Nampak beberapa orang jalir berjalan bergandengan dengan laki-laki memasuki sebuah pondok. Rata-rata mereka masih muda usia, dan rata-rata mereka mempunyai wajah yang cantik. Rasmi terus berjalan menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya banyak tumbuh-tumbuhan bunga. Sebagian di antara mereka mekar dengan indahnya. Rasmi berhenti ketika di depannya melintang sebuah sungai kecil yang airnya jernih. Air sungai gemercik mengalir di sela-sela batu. Hmm, jalir, pelacur. Tidak seorang pun tahu sejak kapan pelacur lahir di muka bumi ini. Barangkali usia seorang pelacur sama dengan usia manusia itu sendiri. Sejak zaman Prabu Erlangga, Sampai sekarang ada saja seorang wanita cantik yang karena alasan tertentu, ya, terpaksa menjual harga dirinya. Siapa yang dapat disalahkan? Hmm. Aku mempunyai alasan untuk datang ke tempat ini. Dan alasanku jelas berbeda dengan alasan rakai kembar. Aku tidak ingin sekedar bersenang-senang memuaskan nafsu birahi dengan membeli tubuh seorang wanita cantik. <laughs> bukan. Bukan itu tujuanku. Eh, siapa kau ini? Rasemi terkejut. Tiba-tiba seorang wanita cantik muncul dari balik kerumbulan semak belukar yang rimbun. Dia hanya mengenakan selembar pakaian. Rambutnya basah, Wanita itu pun nampak terkejut melihat Rasmi yang berdiri di tepi sungai. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Wanita itu menundukkan wajahnya ketika Rasmi terus menatapnya dengan tajam. Ah, maaf tuan, ah, saya mau lewat. Ah, tunggu dulu. Ah, mengapa harus terburu-buru? Uh, ah, huh? Saya harus segera berdandan tuan. Saya takut Bi Wangking mencari saya. Oh, oh. Saya harus segera menerima tamu. Jadi kau seorang jaleh? Ah, semua wanita cantik yang tuan lihat di sini adalah jalir, tuan. Kalau tuan menginginkan hiburan, ah, Tuhan bisa memilih salah satu di antara mereka. Siapa namamu? Nama saya Caparu. Hmm, bagaimana kalau kita bercakap-cakap sebentar, hmm? Nyai Caparu? Ah. Sepertinya aku tertarik padamu. Ah, saya tidak pernah memilih tamu-tamu. Uh, ah, Tuhan dapat menikmati seluruh milik saya dengan sejumlah uang. Itu sudah pekerjaan saya. Uh, tapi maaf, saya akan merapikan pakaian saya dulu. Tidak usah. Eh. Kau pasti akan lebih nampak cantik dengan pakaian seperti itu. <laughs> Lihatlah, kau hanya mengenakan selembar kain, rambutmu basah, dan matamu, oh, berkilauan. Ah. Kau seperti seorang bidadari yang baru naik dari sebuah telaga permandian. Ah. saya tidak biasa mendengarkan kata-kata yang indah. Tuhan tidak perlu memuji-muji seorang pelacur. Tuhan tidak perlu merayu seorang jalir. Kami hanya membutuhkan uang. Dan Tuhan membutuhkan hiburan. <laughs> Aku tidak menyukai hubungan seperti itu. Bagiku seorang jalir atau pelacur, ya juga masih bernama manusia kan? Nah, mereka pasti masih mempunyai perasaan atau hati nurani. Uh, ah, Tuan. Iya. Kalau Tuhan ingin berkata-kata seperti itu, bukan di sini tempatnya. Semua laki-laki yang pernah saya kenal tidak pernah berkata-kata seperti itu. Semuanya. Sebab ah, memang kata-kata seperti itu tidak diperlukan di sini. Ah, aku tidak yakin kau tidak memerlukannya. Semua wanita di muka bumi ini memerlukan kata-kata yang indah. Uh, ah, Tuan, apakah Tuan datang kemari membawa sejumlah uang? Oh, <laughs> jangan khawatir. Kau lihatlah, ini. Oh. Ah, jika seorang prajurit berangkat ke medan perang, dia harus membawa pedang atau tombak. Dan jika seorang laki-laki ingin menemui pacarnya, ya, dia harus membawa sekuntum bunga ataupun syair-syair tentang cinta. Eh, dan aku memang sudah berniat mengunjungi desa Tumpih Angin. Ya, karena itu aku harus membawa sejumlah uang. Kau tidak perlu khawatirnya, Caparu. Ah. Aku akan membeli waktumu yang terbuang. <laughs> Kalau begitu, marilah Tuan. Ah, mari singgah di pondok saya. Di sana itu tempatnya. Hmm. <laughs> Saya hanya tinggal bersama dua orang teman. Ah, mari Tuan. Oh tidak, aku tidak mau ke pondokmu. Aku ingin kita bercakap-cakap di sini saja. Uh, apa? di sini? Iya, sudahlah, Nyai Caparu. Uh. Ah. Kau tidak akan rugi. Aku seorang laki-laki yang cukup tahu diri. Rasemi menggandeng tangan Nyai Caparu yang lembut. Mereka lalu duduk di bawah pohon yang rindang. Sesaat lamanya mereka duduk di situ. Sementara mata mereka memandangi air sungai gemercik mengalir di sela-sela batu. Ah, Tuan aneh sekali. Belum pernah selama saya menjadi seorang jalir bertemu dengan seorang laki-laki seperti Tuan. <laughs> <laughs> Biasanya mereka bersikap tidak sabar, oh, Tuan. Aku selalu ingin menikmati makanan dengan caraku sendiri. <laughs> aku ingin mengunyah makanan sehingga sari-sarinya meresap ke seluruh pembuluh darahku ini. <laughs> Suatu saat aku ingin makan di pendopo rumahku. Nah, pada saat lain aku ingin makan di tepi ladang. Dan pada saat yang lain lagi aku ingin makan di tepi sungai yang gemercik airnya. Ah, suasana. Ya, aku membutuhkan suasana. Bukan hanya makanan. <laughs> Eh, maaf, saya belum tahu siapa nama Tuhan. Uh, eh, namaku Rasemi. Uh, kalau begitu, Tuan Rasemi mempunyai cita rasa yang tinggi. Uh, apa katamu? Uh, Tuan Rasemi mempunyai selera yang tinggi. <laughs> Sekarang saya tidak heran lagi. Rupanya <laughs> saya sedang berhadapan dengan seorang bangsawan. Oh, aku bukan bangsawan. Aku hanya berasal dari golongan Weisha. Uh, baiklah. Hmm. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Uh, karena Tuhan akan membayar saya. Uh, maka sekarang saya akan menuruti apa saja keinginan tuan. <laughs> Aku hanya ingin bercakap-cakap dengan seorang jalir yang cantik jelita, uh, yang namanya Nyai Japaru. uh, <laughs> apakah ada yang ingin tuan ketahui tentang diri saya? Uh, kecuali bahwa saya seorang jalir, seorang pelacur, tuan. Nyai Japaru, Kau pasti mempunyai alasan yang kuat sehingga kau tinggal di sudut desa tumpih angin ini. Ah. Hmm? Saya telah dikecewakan seorang laki-laki. Siapa dia? Suami saya. Oh, <laughs> aku tahu itu. Suamimu itu pastilah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Iya, dulu saya mencintainya. Dulu kami pernah mengalami saat-saat yang manis, Tuan. Ah, tapi akhirnya semuanya berubah. Suami saya tidak tahan mengalami goncangan hidup rumah tangga. Suami saya adalah anak seorang kepala desa yang kaya raya. Ah, setelah orang tuanya meninggal dan jabatan kepala desa jatuh ke tangan orang lain, kehidupan kami menjadi melarat. Dua orang anak kami terlantar Suami saya terjerat minuman keras. Dia selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Ah, hati saya sedih. Kami telah jatuh dan sulit untuk bangun kembali. Itu merupakan kisah lama. Banyak sekali keluarga mengalami hal-hal seperti itu. Godaan di dalam hidup ini banyak ragamnya. Iya, itulah Tuan Rasmi. Suami saya tidak tahan godaan. Sampai suatu ketika dia berbuat nekat. Dia menjual istrinya sendiri kepada seorang saudagar kaya. Hanya memperoleh lima keping perak. Tuan Rasemi. Saya tidak dapat membayangkan kehancuran seperti itu. Saya tidak berani mengenang penderitaan seberat itu, Tuhan. Saya menangis. Saya menangis sampai air mata saya kering. Dalam waktu semalam, harga diri dan martabat saya sebagai seorang wanita musnah. Saya tenggelam sampai ke dasarnya. Saya menjerit. Tapi apa jawaban suami saya? Taparan, tendangan, cuci maki, umpatan. Sudahlah Tuan Rasmi. Saya tidak dapat melanjutkannya. Saya telah menjadi wanita yang paling hina hina, kotor, dan penuh dosa. Ya, ya. barangkali memang sudah menjadi garis nasib saya. Lalu di mana suamimu sekarang? Eh, dia sudah mati. Oh. Pada saat sedang mabuk, dia terlibat perkelahian dengan salah seorang teman. Tapi aneh sekali, Tuan Resmi. Iya. Saya saya sama sekali tidak menangis pada saat mendengar berita kematiannya. Sebenarnya saya ingin menangis. Karena dia adalah suami saya. Tapi saya tidak bisa. air mata saya tidak mau keluar. Tapi pada saat saya melihat dua orang anak saya yang masih kecil, saya tidak tahan lagi. Hati saya menjerit saya pingsan. Dan saya sempat jatuh sakit dua bulan lamanya. Begitulah Tuan Rasmi. apakah alasan saya memilih jalan ini cukup kuat? Bukankah kau harus menghidupi anak-anakmu? saya tidak mempunyai pilihan lain. Orang-orang mengatakan bahwa saya masih cukup muda dan saya mempunyai wajah yang cukup cantik. Ya, kemudian saya bertemu dengan Bibi Wangki. Dialah yang membawa saya ke tempat ini. Dialah yang mengajari saya bagaimana cara memperoleh uang dengan mudah. Apakah kau tidak merasa menyesal? Penyesalan tidak dapat menghidupi anak-anak saya, Tuhan. Penyesalan hanyalah merupakan hiburan sepintas lalu. Iya, penyesalan tidak akan dapat memenangkan pertarungan di dalam hidup yang keras ini. Nyai Jabaru, sebenarnya kau seorang wanita yang luar biasa. Aku kagum padamu. Kau berjuang keras untuk memenangkan kehidupan. Ah, sudahlah Tuan Rasmi. Tuan akan banyak kehilangan waktu. Kita tidak bisa terlalu lama berada di tempat ini. Saya takut Bibi Wangking mencari-cari saya. Ah, baiklah. Kukira cukup pertemuan kita kali ini. Aku akan memberimu sepuluh kepeng uang perak murni. Apakah cukup untuk membayar ya percakapan kita tadi? Hmm? Uh, uh, Tuan Rasumi. Yeah. Iya. Uh, Tuan sama sekali belum menyentuh tubuh saya. <laughs> Iya, iya, iya, iya. Nyai Caparu, kau lupakan saja soal itu. Ah, Tuan Rasumi, Uh, apakah diri saya ini kurang menarik di mata Tuan? Uh, eh, kalau memang demikian, Tuan tidak perlu membayar saya sebanyak ini. Tuan bisa mencari wanita lain yang Tuan anggap menarik. Aku memang belum bertemu dengan yang lain. Aku belum sempat melihat-lihat wanita cantik di sini. Tapi kukira Nyai Caparu adalah wanita yang paling menarik. Kau tidak perlu tersinggung. Uh, tapi uh, Sesungguhnya hati saya tersinggung, Tuan Rasmi. Oh. Saya menganggap sikap tuan terlalu merendahkan diri saya. Hmm. Baiklah, kalau begitu coba pejamkan matamu sebentarnya, Caparu. Hmm. Mm. apa maksud tuan? Pejamkan matamu sebentar saja. Akhirnya Nyai Caparu memejamkan matanya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Rasmi. Rasmi tersenyum. Tangannya bergerak membelai rambut wanita cantik itu. Dan tangan itu turun ke bawah, mengusap-usap bahu Nyai Caparu yang lembut. Dan saat berikutnya, Rasemi mencium Nyai Caparu dengan hangat. Uh, uh, uh, Tuan Rasemi, uh, ah, Tuan Rasemi. Nah, Nyai Caparu, aku harus pulang sekarang. Ah. Sampai bertemu lagi di hari Buddha yang akan datang, di tempat yang sama, di sini. Baiklah, Tuan. Saya akan menunggu kehadiran Tuan. Rasmi menyentuh dagu Nyai Caparu yang indah. Kembali hati Nyai Caparu berdebar-debar. Rasmi segera melangkah pergi. Dia berjalan melintasi pohon-pohon berdu yang sebagian bunganya berkembang. Nyai Caparu berkata di dalam hati. Tuan Rasmi, Tuan Rasmi. Orang ini lain sekali. Aneh sekali. Ah, aku tidak tahu mengapa hatiku berdebar-debar. Aku adalah seorang jalir. Aku seorang wanita yang biasa menjual diriku kepada setiap laki-laki. Ah, tapi mengapa sekarang aku mengalami perasaan yang aneh? Tubuhku gemetar. Ah, Tuan Rasmi. Ah, laki-laki itu. Ah, mudah-mudahan dia kembali lagi. Mudah-mudahan dia menepati janjinya. Mandarasumi. Hmm. Kau sudah memperoleh apa yang kau inginkan? uh, <laughs> kau sudah menemukan jalir yang cantik jelita? Ya. Yang sesuai dengan seleramu? Iya, aku sudah menikmati hiburan yang sangat menyenangkan itu, Rakai Kembar. Ah, syukurlah. Kita memang membutuhkan hiburan. Kita tidak bisa belajar terus-menerus, ya kan? Hmm, Nanti ya. kepala kita menjadi botak. Iya, iya. <laughs> Tuh, kau lihat bukan kepala Bapak Dang Acarya Siwanata? <laughs> Rambutnya sudah mulai rontok. Itu karena dia kurang hiburan. Uh, aku setuju pendapatmu, Rakai Kembar. <laughs> Orang hidup memang membutuhkan hiburan. Apakah kau juga sudah menikmati suasana hari libur ini? Oh, jangan tanya lagi. Oh, ya, ya, ya. Aku sudah menghabiskan 25 kepeng uang perak murni. Wah, wah, wah. <laughs> Tapi aku cukup puas. Hah? Aku memperoleh apa yang kuinginkan di sudut desa Tumpih Angin. Wah, Bibi Wangking menghidangkan seorang wanita cantik yang baru. Wah, indah luar biasa. Bibirnya mungil, rambutnya lemas, hitam, dan panjang dan pantatnya ampuh besar sekali. Ya. <laughs> eh, hmm, ya. ayolah Rasmi. Iya, iya. Jangan sampai kita kemalaman di jalan. Kalau sampai terlambat, kita akan kena hukuman. iya, iya, iya, iya, iya. iya, iya, iya. anakku murid-muridku semuanya. Marilah kita teruskan pelajaran tentang Kitab Undang-Undang Kutara Manawa, pasal 217. Hmm, coba, adakah di antara kalian yang tahu apa isi Kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 217? Hmm? Pasal itu menguraikan tentang apa? Maaf, Bapak Dang Acarya Siwanata. Iya. Kalau tidak salah, pasal itu menguraikan tentang hak waris. Hak waris siapa? Hak waris setiap anak dari orang tua mereka. Bagus. Benar. Sekarang dengarkan. Di dalam pasal ini dicantumkan ada dua macam golongan anak. Golongan pertama ialah anak yang berhak memperoleh hak waris dari orang tua mereka. Pertama, anak yang lahir dari perkawinan pertama, yaitu ketika ibu bapaknya masih sama-sama muda dan sejak kecil telah dipertunangkan. Yang kedua, anak yang lahir dari istri dari perkawinan yang kedua kalinya. Tidak pandang miskin atau kaya, asal perkawinannya dilangsungkan dengan persetujuan orang tuanya, tidak menjadi pergunjingan buruk, dan tidak bercacat. Anak ini secara hukum memperoleh hak waris. Nah, kemudian yang ketiga ialah anak pemberian saudaranya. Yang keempat ialah anak yang diminta dari orang lain. Dan yang kelima, anak yang diperoleh dari istri akibat percampurannya dengan iparnya laki-laki atas perintah suaminya. Keenam, anak buangan yang dipungut dan diaku sebagai anak. Nah, itulah enam macam anak yang mempunyai hak waris. Dan hak waris itu secara hukum dilindungi dan dapat dibenarkan. Ini adalah golongan anak yang pertama. Sekarang golongan anak yang kedua ialah anak yang tidak mempunyai hak waris. Pertama ialah anak yang tidak diketahui siapa bapaknya karena diperoleh ibunya sebelum kawin. Anak seperti ini dinyatakan tidak mempunyai hak waris. Kemudian yang kedua ialah anak campuran laki-laki banyak. Lalu yang ketiga ialah anak seorang istri yang diceraikan dan rujuk kembali setelah bercampur dengan laki-laki lain. Keempat, yang diperoleh karena pembelian. Mereka tidak mempunyai hak waris. Kemudian yang kelima ialah anak orang lain yang minta diaku sebagai anak. Jadi bukan kemauan si pemungut anak. Mereka juga tidak mempunyai hak waris. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, ialah anak hamba yang diaku sebagai anak. Itulah enam macam anak yang tidak mempunyai hak waris. Uh, barangkali ada di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Huh? Silakan. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Apakah undang-undang itu berlaku untuk setiap orang? Oh, apa maksudmu Angger Cakradara? Hmm? Apakah undang-undang itu juga berlaku bagi kalangan atas? Khususnya kerabat kerajaan. Oh, oh maaf Angger Cakradara. Pertanyaan Angger bukan berarti tidak bisa dijawab. Ada jawabannya. Tapi tidak boleh dijawab. Itulah jawabannya. Hmm? Ah, nah, sekarang kalian boleh beristirahat. Nanti kita teruskan lagi. Rupanya Tuan adalah seorang laki-laki yang suka menepati janji. Saya senang sekali, Tuan. <laughs> saya senang Tuan datang kembali. Iya. Sudah beberapa hari lamanya saya menunggu untuk bisa memandang wajahmu lagi, Nyai. <laughs> Tuan. Iya. yeah. Tuan Rasumi. Uh, oh, ada apa? Kau ingin bertanya sesuatu? Uh, apakah Tuan Rasumi uh, eh, mempunyai seorang istri? <laughs> Kau ingin tahu tentang pribadiku? Eh? <laughs> Iya. yeah. Tuan tidak boleh curang. Saya sudah menceritakan sejarah kehidupan saya. Ya, baiklah. Aku juga tidak keberatan menceritakan perihal diriku. Hmm. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kira-kira aku ini sudah mempunyai istri? <laughs> Kalau Tuan Rasumi mempunyai seorang istri, uh, pastilah istri Tuan seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga baik-baik. Wanita cantik yang berasal dari keluarga baik-baik bukan berarti wanita baik. Itu bukan jaminan, Nyai. Tapi begitulah pendapat orang, Tuan. Ya, kita boleh mempunyai pendapat sendiri, bukan? Ah, Tuan. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin menang bicara dengan Tuhan. <laughs> Aku hanya ingin berkata jujur kepadamu. Uh, Tuhan Rasumi, hmm. uh, mengapa Tuhan tidak seperti laki-laki yang lain? Uh, apa bedanya aku dengan laki-laki yang lain? Hmm. Pembawaan Tuhan sangat tenang, hmm. seperti aliran sungai yang dalam. <laughs> <laughs> Tuhan pastilah seorang yang penyabar dan Tuhan pandai sekali memperlakukan seorang wanita eh. sebagaimana keinginannya. Bagiku seorang wanita adalah bunga. Bunga dapat membuat pemandangan alam menjadi indah. Wanita dapat membuat hidup seorang laki-laki menjadi nyaman dan indah. Ah, Tuan Rasmi, <laughs> Terus terang, saya ingin tahu apa keinginan Tuhan. Saya tidak tahu orang seperti apa Tuhan ini. Bagi saya, Tuan masih diselimuti rahasia. Uh, mungkin Tuan mempunyai maksud-maksud tertentu. Entah apa namanya. Tapi uh, Tuan pasti datang ke tempat ini dengan maksud-maksud tertentu. Apakah Tuan tidak keberatan menceritakan hal itu kepada saya? Ya, mengapa keberatan? Uh, baiklah. Semula memang aku tidak sengaja datang ke tempat ini. Aku datang kemari hanya untuk menemani salah seorang sahabatku. Tapi, ya, mungkin Sang Hyang Widi telah mempertemukan kita dengan cara seperti ini. Tiba-tiba saja, aku melihatmu muncul dari balik rimbunan semak belukar, naik ke tepi sungai. Eh, kau tahu Nyai Caparu? Hmm? Pada saat itu, aku sudah terpesona kepadamu. Ah, benar? Tuhan terpesona pada saya? Iya. Kalau saja kita bertemu di kota Raja Majapahit, aku pasti tidak akan menyangka bahwa kau seorang jalir. <laughs> Sungguh, Nyai Japaru, kau tidak pantas menjadi seorang jalir. <laughs> Tapi kenyataannya, saya adalah seorang jalir. Saya seorang wanita kotor, oh, Tuan. Aku tidak pernah menilai orang dari luarnya saja. Sungguh. Apalagi setelah kau menceritakan sejarah kehidupanmu. Aku semakin yakin bahwa kau sebenarnya tidak pantas tinggal di tempat seperti ini. Kau tidak pantas menjadi seorang jalir. Kau lebih pantas menjadi seorang putri. Kau lebih cocok tinggal di sebuah puri dan bukan di pondok-pondok tempat menjual harga diri. Ah, sudahlah Tuan Rasmi. Janganlah Tuan mengajak saya bermimpi. Seringkali kita membutuhkan impian-impian yang indah. Kau tidak percaya? Jika manusia tidak pernah bermimpi, maka penderitaan akan terasa lebih berat. Tapi Tuhan, mimpi yang terlalu indah, mimpi yang lambung tinggi, jika suatu saat nanti saya jatuh, saya pasti akan binasa. Saya kira uh, lebih baik setiap orang belajar memahami kenyataan dan menerima kenyataan itu sebagaimana mestinya, Tuan. Oh, Nyai Japaru, kata-katamu Kata-katamu sangat bermakna. Tidak mungkin seorang jalir mampu berkata-kata seperti itu. Kau benar-benar luar biasa. Karena itunya Caparu, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Apakah itu, Tuan Rasmi? Aku ingin menawarkan sebuah masa depan yang cerah kepadamu. Ah, tawaran Tuan hanya akan membuat saya menjadi lebih putus asa. Ah, sudahlah, Tuan. Saya memang seorang jalir. Saya seorang wanita hina. Saya tidak mungkin bangkit dari kubangan lumpur ini. Nyai Caparu, aku bersungguh-sungguh. Ah, terima kasih Tuan Rasmi. Oh. Tapi Tuan tidak bisa merubah nasib yang sudah digariskan di dalam hidup saya. Sedangkan saya, ah, saya sendiri pun tidak akan mampu. Oh, saya sudah lama tinggal di tempat seperti ini, Tuan. Ah. Saya sudah lama, sudah lama hidup di sudut desa tumpih angin yang gelap ini. Bukan berarti saya tidak membutuhkan terang. Ah, tapi terang itu sudah tidak ada lagi. Sekarang saya tinggal meneruskan apa yang telah saya kerjakan selama ini. Dan saya yakini sebagai sesuatu yang wajar. Saya tahu Hidup saya sudah tercemar. Hidup saya penuh kotoran. Tapi saya masih mampu menipu diri saya sendiri, Tuhan. Nyai Japari, apakah kau akan mengisi sisa-sisa hidupmu dengan terus-menerus menipu dirimu sendiri? Iya. Itulah keyakinan saya selama ini, Tuan Rasmi. Oh, kau harus bersikap adil kepada dirimu sendiri, Nyai. <laughs> Saya tidak mempunyai pilihan lain saya harus menempuh jalan ini. Barangkali untuk selama-lamanya. Ya, mungkin beginilah nasib seorang jalir, seorang pelacur. Saya hanya berharap bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk persediaan hari tua saya nanti. Pada saat punggung saya menjadi bongkok, pada saat wajah saya menjadi keriput, dan rambut saya sudah mulai memutih. Tidak. Kau masih bisa merubah nasibmu. Kau masih bisa memilih jalan yang lain. Jalan yang mana, Tuan Rasmi? Semua jalan sudah buntu. Jalan itulah yang kutawarkan kepadamu. Kau harus menerima tawaranku ini, Nyai Aku tidak berjanji. Tapi aku akan berusaha memperbaiki nasibmu. Nyai Caparu. Maukah kau menjadi istriku? Nyai Japaru, wanita jalir yang cantik itu nampak tersentak. Matanya yang indah terbelalak lebar. Tapi mendadak setetes air mengalir dari matanya yang indah, kemudian turun ke pipinya yang lembut. Bibirnya gemetaran. Rasmi mengusap air mata Nyai Japaru dengan ujung jarinya. Kau percaya aku bukan? Ah, Tuan Rasmi, Apakah Tuhan tidak akan menyesal nanti? Aku adalah seorang laki-laki yang suka berpikir panjang. Kalau sekiranya aku akan menyesal, aku tidak akan menempuh jalan ini. Tapi Tuhan... Percayalah. Lihatlah. Ah. Lihatlah diri saya ini. Lihatlah siapa Nyai Caparu. Dia hanyalah seorang pelacur. Kalau Tuhan memperistri seorang pelacur, Tuan akan ikut kotor. Nama Tuan akan ikut tercemar. Nyai, Nyai ceparu. Kalau kau sudah menjadi istriku, kau bukan pelacur lagi. Kau akan menjadi seorang wanita biasa, seorang wanita baik, setia dan cantik. Ah, ah, aku aku yakin teman-temanku akan iri melihat istriku yang cantik. Oh, Tuan Osemi. Tuan Osemi. Dengan penuh haru sekali, Nyai Caparu memeluk Rasmi. Rasmi bermaksud mengangkat Nyai Caparu dari kubangan lumpur hina. Mereka pun berdekapan sesaat lamanya. Hanya disaksikan gemerciknya air sungai mengalir, rimbunnya daun-daun pohon. Sementara di angkasa raya, sepotong awan berenang menuju ke utara. <laughs> Terima kasih, Tuhan. Yeah. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Aku akan menolongmu, Nyai Japari. Tapi kau juga harus berusaha mengubah cara hidupmu. Uh, iya, iya Tuhan. Saya berjanji. Saya berjanji akan mengubah hidup saya. Saya akan meninggalkan jejak-jejak lama. Ya, saya akan mencampakkan pakaian lama. Saya tidak akan memulas wajah saya dengan bubur lagi untuk memikat laki-laki saya akan membuang kincu saya. Dan saya tidak akan mengobrol senyum lagi. Saya akan berkata-kata dengan lembut dan berjalan dengan sopan. Ah, semua itu untuk Tuan Rasemi. Iya, hanya untuk Tuan Rasemi. Sementara itu, Rakai Kembar masih bersenang-senang di dalam sebuah pondok bersama seorang wanita jalir. Wanita itu berkulit kuning, matanya lebar, dan mulutnya juga agak lebar. Jika tertawa giginya putih bersih, hidungnya kecil, sekalipun tubuhnya agak gemuk, tapi kakinya kecil. Wanita itu bernama Caranaka. Ah, Tuan Kembar, Mengapa Tuhan tidak senang minum tuak? Apa? tua Iya. Hmm. Biasanya laki-laki senang minum tua <laughs> tua sepertinya sebuah lambang kejantanan. Uh, tapi saya tidak pernah melihat tuan kembar minum tua Sekalipun hanya secangkir. <laughs> karena Hmm? Kau lebih enak dibandingkan tuak kau lebih keras dibandingkan tua. Itulah sebabnya aku tidak senang minum tua. ah, Tuan Kembang, uh, ah, apakah kalau Tuan pergi ke desa Tumpi Angin, istri Tuan tidak tahu? Ah, istriku adalah jalir-jalir cantik, termasuk kau, Caranaka. Uh, ah, ah, maksud saya istri Tuan yang sebenarnya. Aku tidak pernah memikirkan istri seperti itu. Oh ya? Untuk apa? Hanya akan membuat kepala menjadi pusing. Eh, aku melihat hidup ini dengan mudah. Aku tidak mau terikat. Aku ingin berlari seperti seekor kuda liar. <laughs> hmm. Ah, kau sendiri bagaimana, Naga? Apakah kau juga tidak ingin mempunyai suami? Saya hmm? seorang jalir, Tuan. Mana ada seorang jalir mempunyai seorang suami? <laughs> Jawab saja, suamimu banyak. Eh? uh, <laughs> tapi kau hebat cara naga. Wah, kau luar biasa. Bukan main. Jika aku bertemu denganmu, aku seperti melihat bermacam-macam makanan enak yang diletakkan di atas piring perak yang dihidangkan di atas meja berukiran indah. Hmm. Makanan itu tentu saja sangat mahal harganya. Ya, tapi aku tidak sayang membayarnya. Hmm? Uh, wah, apakah ini tidak terlalu banyak, Tuan Kembar? Ah, itu untuk membayar kakimu yang kecil. <laughs> Hmm? hmm. Ah, kakimu yang kecil dan indah. Oh, <laughs> kau ini seperti seekor kuda betina yang gagah Jaranaka. Kau dapat berlari kencang di tengah padang. <laughs> iya, aku tidak merasa rugi membayar sepuluh kepeng uang perak untuk sepasang kaki kecil yang indah seperti ini. <laughs> nah, terimalah. oh ya Tuan, uh, Kapan Tuhan akan datang kemari lagi? Wah, oh, itu bukan pertanyaan. Kau tidak usah berbahasa basi kepadaku. Hmm. <laughs> Semua orang tahu, setiap hari Buddha, Rakai kembar pasti datang kemari. <laughs> Saya lebih senang jika Tuan kembar datang ah. setiap malam, Tuan. Ah. <laughs> ah, kalau aku datang kemari setiap malam, Kau akan kaya raya. Huh? <laughs> Dan rakai kembar akan bangkrut. <laughs> ah, sudah cara naka. Aku pulang. Sampai hari Buddha yang akan datang. Hmm? <coughs> Rakai kembar segera melangkah pergi. Wajahnya berseri-seri. Beberapa orang wanita jalir menyapanya di emperan pondok. Rakai kembar hanya tertawa-tawa. Pada saat dia menghampiri kudanya yang ditempatkan di bawah pohon, dia melihat Nyai Caparu berlari-lari kecil menghampirinya. Hai, bukankah kau yang bernama Nyai Caparu? Iya, uh, dan bukankah Tuan yang bernama Tuan Rake Kembar? Hmm. Uh, saya adalah teman satu bilik dengan Caranaka. Caranaka uh, seringkali bercerita tentang diri Tuan Kembar. Ah, <laughs> Rasmi juga banyak bercerita tentang dirimu. Katanya kau seorang wanita yang hebat. Uh, Wah, apakah dia juga seorang laki-laki yang hebat, yang ah. perkasa? uh, Tuan Rasmi adalah seorang laki-laki yang tahu bagaimana seharusnya memperlakukan seorang wanita dengan baik. <laughs> Rasmi itu seperti perempuan saja. Dia senang berkata-kata. Aku heran. Mengapa sekarang dia ketagihan pergi ke tempat ini? Kukira dia seorang laki-laki yang lembek. Mm. Tuan Rasmi dan Tuan Rakai Kembar memang lain. Jauh berbeda. Oh, tentu saja. <laughs> Aku bukan laki-laki yang lembek. Kalau kau tidak percaya, kau boleh bertanya kepada Cara Naga, temanmu itu. uh, <laughs> <laughs> oh iya, di mana laki-laki setengah perempuan itu? Di mana resmi? Uh, dia sudah pergi, Tuan Kembar. Hmm, kurang ajar. Dia sudah pergi? Iya, Tuan. Dia kirim pesan, Tuan Kembar dipersilakan pulang lebih dulu. Dia akan menyusul nanti. Huh, dia akan menyusul? Dia pergi kemana? Uh, katanya Tuan Resmi ingin pergi ke kota Raja Majapahit. Oh, Aneh-aneh saja orang itu. Ke kota Raja Majapahit. Apa yang mau dicarinya di sana? Oh, Rasmi itu memang orang aneh. Uh, apakah dia tidak mengirimkan pesan yang lain? Uh, tidak, Tuan. Dia tidak mengirimkan pesan apa-apa. Ah, aku tidak tahu apa yang dicari orang itu di kota Raja Majapahit. Huh. Eh, Iya, iya. Kau lain, Caparu? Sepertinya kau sedang gelisah. Ada apa? Ah, tidak, Caranaka. Aku tidak apa-apa. Wah, oh, <laughs> Tuan Kembar itu memang seorang laki-laki yang murah hati. <laughs> Lihatlah, sekarang dia memberiku sepuluh kepeng uang perak murni. Ah, aku bisa berbuat banyak dengan uang ini. Ah, aku akan pergi ke kota Raja Majapahit. Aku akan belanja. <laughs> Aku ingin membeli dua potong kain yang indah, yang penuh hiasan bunga warna-warni. Oh, Pupurku, <laughs> pupurku juga sudah habis. Aku juga akan membeli sekantong pupur yang harum. Kalau nanti Tuan Kembar datang lagi, <laughs> aku akan menaburkan potongan-potongan kayu cendana supaya ranjangku berbau wangi. <laughs> Aku akan mandi dengan bersih dan menggosok tubuhku dengan daun prabadewi. Kemudian, aku akan mengenakan kain yang indah, menyanggul rambutku, memasang gincu, dan memoleskan pupur di wajahku. <laughs> Tuan kembar akan turun dari kudanya yang gagah. <laughs> Dia akan melangkah ke arah pintu bilikku. Dan aku akan menyambutnya dengan tersenyum. Oh, <laughs> alangkah senangnya. Tak ada sesuatu yang dapat lebih menyenangkan seorang jalir daripada memuaskan langganannya. Oh ya, Caparu. Uh, ada apa denganmu? Uh, tidak apa-apa, Caranaka. Uh, eh, mengapa kau diam saja? Uh, aku tahu pikiranmu sedang melayang-layang entah kemana. uh, apakah kau mendapat kesulitan? Hmm? Apakah Tuan Rasemi memperlakukanmu dengan kasar? Tidak, Caranaka. Tuan Rasemi bukan seorang yang suka berbuat kasar. Justru dia berhati lembut. Perbuatannya juga lembut. Uh, apakah dia membayarmu kurang dari lima kepeng perak? Tidak, tidak Caranaka, tidak bagaimana. Dia tidak boleh membayar kurang dari lima kepeng perak. Itu sudah peraturan di sini. Dia tidak membayarku sekepeng perak pun. Gila! Kalau begitu, kau telah ditipunya. Ternyata Rasemi itu seorang penipu. Ah, sudahlah Caparu. Jangan khawatir. Uh, biar nanti akan kulaporkan kepada Tuan Kembar. Jangan, Caranaka. Tidak usah. Jangan bagaimana. Ah. Dia tidak boleh begitu. Dia harus membayar untuk setiap tetes kenikmatan yang dibeli di tempat ini. Dia bukan orang jahat. Dia bukan seorang penipu. Dia memperlakukan diriku dengan lembut. Dia menghargaiku. Tapi dia tetap harus membayar. Ingat itu. Kalau dia tidak mempunyai uang, dia tidak usah pergi ke tempat ini. <clears throat> Cara naga, Tuan Rasmi datang kemari tidak untuk mencari hiburan. Omong kosong itu. Kau pasti telah kena bujuk rayunya. Benar bukan? <sighs> benar dia pandai berkata-kata? Allah, sudahlah Caparu, jangan percaya. Laki-laki yang banyak berkata-kata manis pasti berhati busuk. Kita seorang jalir kita sudah lama bekerja seperti ini. Kita harus tahu membedakan mana laki-laki yang punya uang dan mana laki-laki yang kantongnya kosong. Kita juga harus dapat membedakan mana laki-laki yang jantan dan mana laki-laki yang berjiwa kada. Nah, kukira Rasemi itu seorang laki-laki berjiwa kada. Dia senang bersembunyi di rumpun semak belukar. Caranaka, jangan berkata seperti itu. Aku lebih tahu siapa Tuan Rasmi. Dia bukanlah seorang laki-laki seperti yang kau sangka. Hatinya bersih, pikirannya terang. Dia justru menaruh iba terhadap nasibku. Nah, kalau begitu, dia harus memberimu uang banyak. Dengan uang itu, kau bisa membeli barang-barang yang kau butuhkan. Kata-kata yang lembut, sentuhan-sentuhan yang lembut, senyuman manis, tidak bisa untuk membeli apa-apa. Ah, Caranaka, aku akan berterus terang terhadapmu. Selama ini, aku hidup sebagai seorang jalir. Aku hidup dengan menjual kehormatanku sebagai seorang wanita. Kita sudah lama melakukannya. Iya, iya. Kita sudah lama melakukannya. Tapi apakah kita akan melakukannya untuk selama-lamanya, Caranaka? Kita akan melakukannya selama masih sempat melakukannya. Mumpung kita masih muda. Mumpung pipi kita masih halus dan kencang. Lalu bagaimana nanti kalau kita sudah tua? Bagaimana kalau pipi kita sudah peot dan punggung kita sudah bongkok? Caranaka, bagaimana? <sighs> Menurut Tuan Rasmi, kita harus berusaha merubah nasib kita. Kita harus bangkit dari lembah kehinaan ini. Kita tidak bisa selama-lamanya menjadi seorang jalir. Caranaka, seekor lembu perah pada akhirnya akan kehabisan susu. Sekuntum bunga pada akhirnya akan kehabisan madu. Ya, begitu juga dengan masa depan yang terbentang di hadapan kita sebagai seorang jalir. Caparu, Caparu, janganlah berbelit-belit. Ah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apakah kau mau berhenti menjadi seorang jalir? <laughs> mengawinimu. Ah, apa kau tidak salah dengar? Tidak, Caranaga. Aku tidak salah dengar. Dan dia bersungguh-sungguh. Bagaimana kau bisa percaya kata-katanya? Ah, kukira Tuan Rasumi adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya. Aku percaya. Ingat, Caparu. Seorang laki-laki banyak akalnya. Mungkin dia mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Mungkin dia tidak bersungguh-sungguh ingin mengawinimu. Laki-laki gombal. Mulutnya manis, tapi lidahnya berbisa. Aku sudah sering bertemu dengan laki-laki seperti itu, Caparu. Dan apa yang akan kulakukan jika aku bertemu dengan laki-laki seperti itu? Ini, akan kupukul mulutnya dengan alas kakiku ini. Sebel. Caranaga, kupikir kalau memang ada kesempatan, aku ingin merubah nasib. Aku tidak ingin selamanya menjadi seorang calir. Pikirkan dulu baik-baik, Caparu. Jangan terburu-buru memutuskan. Nanti kau menyesal. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Aku sudah merenungkannya setiap malam. Tapi kalau aku mau jujur, aku harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Tuhan Rasmi adalah benar. Aku mempunyai dua orang anak yang masih kecil. Yang masih kecil Caranaka. Aku juga harus memikirkan masa depan mereka. Ya, sudahlah. Kalau memang begitu keinginanmu, kau sendiri nanti yang akan mengalaminya. Eh. Maka kau yang harus memutuskannya, Caparu. Uh. Sebagai seorang sahabat, aku sudah berusaha memberimu pertimbangan-pertimbangan ataupun peringatan. Tapi ya sudah, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Caparu. Mudah-mudahan saja impian-impianmu menjadi kenyataan. Sementara itu, Rasmi memacu kudanya menuju kota Raja Majapahit. Matahari bersinar terang. Rasmi terkuncang-kuncang di atas punggung kudanya. Tak lama kemudian dia sudah memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Rasmi langsung mengarahkan kudanya menuju ke alun-alun. Hmm, aku harus segera menemui Gusti Ramapati. Rencanaku ini harus berhasil. Dari mana aku harus masuk? Oh, itu ada prajurit jaga. Coba aku akan bertanya padanya. Ya, ya. Maaf Tuan Prajurit, saya ingin menghadap Gusti Ramapati. Dari pintu gerbang mana saya harus masuk? Kau bisa lewat sini. Tapi, mau apa kau bertemu dengan Gusti Ramapati? Hah? Ada urusan apa? Ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada beliau. Kau ini siapa? Hmm? Saya salah seorang siswa di Pusat Pendidikan Calon Tanda. Saya murid Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya membawa amanat dari guru saya untuk Gusti Ramapati. Apakah Kau membawa tanda pengenal? Iya. Kebetulan saya membawanya. Ini Tuan Prajurit. Rasmi mengeluarkan sebuah lencana kecil dari balik lipatan pakaiannya, kemudian menyerahkannya kepada prajurit jaga. Prajurit jaga mengamatinya sebentar. Oh, baiklah. Kau boleh masuk. Tapi lencana ini harus kau tinggal di sini. Nanti kalau sudah selesai menghadap, kau boleh mengambil lencana ini kembali. Terima kasih, Tuan Prajurit. Kau langsung saja menyusuri tepi alun-alun. Istana kediaman Gusti Ramapati ada di sebelah sana itu. Nah, itu lihat. Atapnya kelihatan dari sini. Baik. Terima kasih atas keterangan Tuan Prajurit. Here, here, here. Mau mana kau? Maaf, Tuan Prajurit. Saya ingin menghadap Gusti Ramapati. Ada keperluan apa kau ingin menghadap beliau? Hmm? Nama saya Rasemi. Saya seorang siswa pusat pendidikan calon tanda. Saya membawa amanat dari Bapak Dang Acarya Siwanata. Hmm. Apa kau membawa tanda pengenal? Rasemi merogoh lipatan pakaiannya dan mengeluarkan sebuah lencana. Prajurit penjaga pintu gerbang itu mengamati lencana sebentar Kemudian manggut-manggut. Baiklah, kau boleh masuk. Terima kasih, Tuan Prajurit. Yeah, yeah. Semi memacu kudanya menyusuri tepi benteng alun-alun istana Majapahit. Beberapa puluh orang prajurit nampak berkeliaran di alun-alun. Rasemi tidak menghiraukan mereka. Dia terus menggebrak kudanya, kemudian memasuki sebuah lorong. Lorong itulah jalan yang menghubungkan alun-alun istana Majapahit dengan istana rumah kediaman Sang Ramapati. Sampai sekarang perempuan desa itu masih juga keras kepala. Ampun Gusti Ramapati. Hamba sudah tidak kurang-kurangnya membujuk. Tapi nampaknya memang demikian Gusti. Si Tangsu masih sangat mencintai suaminya. Si Tangsu, si Tangsu. Hanya seorang perempuan bodoh seperti si Tangsu tidak bisa menggunakan kesempatan ini. Mungkin cara pendekatanmu yang kurang baik, Panji Ketawang. Ampun, Gusti. Hamba sudah berusaha. Tapi perempuan itu sama sekali tidak menghiraukan pujukan hamba. Bahkan dia pernah nekat menghunus pisau dan sempat melukai tangan hamba. Baik dengan cara kasar ataupun halus, hamba tidak dapat melunakkan hati perempuan itu, Gusti. Hamba sudah benar-benar putus asa. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau sekiranya Gusti menganggap hamba tidak becus bekerja, hamba rela mendapatkan hukuman. Kau memang tidak becus bekerja, Panji. Kau hanya senang menerima uang. Kau senang hidup berfoya-foya, tapi tidak becus bekerja. Sudahlah, kau boleh pergi. Sang Ramapati bersungut-sungut setelah mendapat laporan Panji Ketawang tentang si Tangsu. Panji Ketawang menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Tak lama kemudian Rawedeng datang tergopoh-gopoh. Rawedeng naik ke atas ruangan pendopo dan duduk bersila. Uh, ampun Gusti Ramapati. Ada seorang pemuda ingin menghadap Gusti. Siapa dia? Dan apa urusannya? Namanya Rasemi Gusti. Dia salah seorang siswa di pusat pendidikan calon tanda. Dia murid yang Arcarya Siwanata. Hmm, suruh dia masuk. Baik, Gusti. semi berjalan di belakang Rawaden. Mereka melangkah menyeberangi halaman istana kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati masih duduk menunggu di ruangan pendopo. Rawadeng segera menghaturkan sembah. Ampun Gusti, inilah pemuda yang hamba maksudkan. Kau boleh pergi Rawadeng. Baik Gusti. Rawadeng kembali menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Ruang pendopo sesaat menjadi hening. Rasmi duduk bersila dan wajahnya menunduk ke lantai ruangan. Untuk sesaat lamanya, Sang Ramapati mengamati pemuda di depannya. Benar kau murid Dang Acarya Siwanata? Benar, Gusti. Sudah berapa lama kau menjadi siswa di pusat pendidikan calon tanda? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tergolong murid baru. Hamba menjadi siswa belum ada tiga bulan lamanya. Hmm. Bagaimana kau bisa masuk di pusat pendidikan itu? Apakah kau berasal dari keluarga ksatria? Ampun, Gusti. Hamba hanyalah berasal dari golongan Waisya. Waisya. Golongan Waisya. Apakah orang tuamu saudagar kaya? Ampun, Gusti. Hamba sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Sebelum meninggal, orang tua hamba hanya mewariskan sebidang tanah dan sedikit ternak. Hamba bukan berasal dari keluarga saudagar kaya. Seharusnya kau tidak bisa belajar di pusat pendidikan itu. Kau tidak memenuhi syarat. Ampun Gusti Ramapati. Memang sebenarnya, hamba tidak pantas menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Tapi barangkali hamba sedang memperoleh keberuntungan. Bukan, bukan keberuntungan. Kau pasti ada main dengan Dang Acarya Siwanata. Dia harus mendapat teguran karena kelalaian ini. Tapi baiklah, aku tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusi soal-soal kecil seperti ini. Sekarang apa keperluanmu, Rasmi? Ampun Gusti Ramapati. Hamba hanya ingin berbuat sesuatu untuk junjungan hamba. Siapa junjunganmu? Junjungan hamba adalah Gusti Ramapati. Oh. Hamba datang kemari ada hubungannya dengan soal wanita persembahan. Hmm. Hamba mempunyai seorang wanita cantik hmm. yang barangkali dapat dipersembahkan untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Hmm. <laughs> Begitu ya. <laughs> Iya. iya. Kebetulan sekali aku memang sedang menghadapi kesulitan soal ini. Tapi Rasmi, apakah kau sudah tahu syarat-syarat seorang wanita yang pantas dipersembahkan kepada Gusti Prabu? Pertama, dia harus benar-benar cantik. Dia boleh berasal dari kalangan apa saja, tapi harus cantik dia tidak boleh mempunyai cacat di bagian tubuhnya. Dia harus mampu berlaku sopan. Dia harus mampu bertutur kata manis. Uh, uh, ampun Gusti Ramapati. Menurut pendapat hamba, wanita ini memenuhi syarat-syarat sebagai wanita persembahan. Tapi memang dia bukan seorang gadis lagi. Ah, itu tidak menjadi soal. Lalu, Kapan kau bisa membawa wanita itu kemari? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak dapat secepatnya membawa wanita itu menghadap Gusti. Hamba harus membujuknya lebih dulu. Ampun, Gusti. Sudilah kiranya Gusti Ramapati memberikan sedikit waktu. Tapi hamba berjanji, jika sampai hamba gagal, hamba bersedia dihukum. Ya, yeah. dengar Rasmi. Ini bukan persoalan main-main. Kalau sampai kau gagal, kau bukan hanya dihukum, tapi kau akan dipecat sebagai siswa pusat pendidikan calon tanda. Apakah kau dapat menerima sanksi-sanksi ini? Uh, ampun Gusti, hamba hanyalah seorang kawula. Tugas seorang kawula ialah bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh kesetiaan, bekerja tanpa pamrih. Hamba tidak mengharapkan hadiah apa-apa. Hamba sudah cukup merasa senang jika hamba dapat mengabdi kepada Gusti Ramapati. Hmm. Rasmi? Uh, iya, Gusti. Kau seorang siswa. Tapi kulihat tutur katamu manis. Kau juga bertingkah laku sopan. Dari mana kau belajar adat istiadat istana ini? Uh, ampun Gusti Ramapati, hamba belajar dari Bapak Dang Acarya Siwanata. Hamba juga banyak belajar dari teman-teman hamba sesama murid pusat pendidikan calon tanda. Di samping itu, hamba juga senang membaca buku-buku sastra. Hmm. <laughs> bagus, bagus sekali. Baiklah resmi, kau boleh pergi sekarang. Tapi kau harus berjanji kepadaku. Kapan kau akan membawa wanita itu kemari? Ampun Gusti, hari Buddha yang akan datang hamba akan membawa wanita itu menghadap Gusti Ramapati. Mudah-mudahan saja hamba berhasil memuaskan hati Gusti Ramapati. Uh, sekarang hamba mohon diri. Rasemi segera menghaturkan sembah. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah pergi. Sang Ramapati masih duduk di ruangan pendopo. Dia terus mengawasi Rasemi sampai Rasemi lenyap di balik pintu gerbang. Hmm. Rasemi, Rasemi. Aku dapat melihat sesuatu yang tersimpan di balik pancaran mata anak muda ini. Matanya berkilat-kilat, suaranya lancar, dan kata-katanya tegas tapi penuh hormat. Ah, Aku tertarik anak muda ini. Jika aku perhatikan resmi, cara duduknya, cara bicaranya, caranya menghaturkan sembah, caranya mengutarakan pendapat. Aku seperti melihat sosok diriku sendiri pada saat masih muda dulu. <laughs> Prabu Jaya Negara duduk di atas arca lembu Rohini yang berwarna merah. Langit cerah, tapi wajah sang Prabu nampak murung. Beberapa kali tangan beliau memetik bunga seruni dan melemparkannya ke permukaan kolam. Raja muda Majapahit itu mendadak bangkit begitu melihat kehadiran sang Ramapati. Salam Gusti Prabu. Apakah kehadiran hamba tidak mengganggu ketenangan hati Gusti Prabu? Duduklah, Yang Pati. Terima kasih, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba perhatikan, nampaknya Gusti Prabu sedang tidak ceria. Gusti Prabu mempunyai kesulitan? Hah, aku kesal, Yang Pati. Ibunda Ratu selalu mengawasi aku Ibunda Ratu selalu mengatur aku, Eyang Pati. Hamba mohon hendaknya Gusti Prabu bersabar. Gusti Prabu adalah seorang raja. Jika hati Gusti Prabu sedang gundah, Gusti dapat mencari hiburan apa saja. Hmm. Sudah lama juga tangan-tanganku ini tidak menyentuh bau seorang wanita cantik. Ampun Gusti Prabu. Seorang wanita cantik mudah dicari. Tapi seorang wanita cantik yang dapat memuaskan selera hati Gusti Prabu, itulah yang sulit dicari. Sampai saat ini hamba masih terus berusaha menemukan wanita seperti itu. Ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu tidak perlu berkecil hati hamba akan terus berusaha. Sudahlah, Yang Pati. Aku tidak membutuhkan lagi wanita cantik. Gerak-geriku selalu diawasi Ibunda Ratu. Aku jadi serba susah. Aku ingin memperoleh kesenangan, tapi aku tidak ingin bertengkar dengan Ibunda Ratu. Ampun Gusti Prabu. Kalau hanya soal itu, Rasa-rasanya Gusti Prabu dapat memperoleh jalan keluar dengan mudah. Gusti Prabu mempunyai banyak istana pesanggerahan. Kalau Gusti Prabu tidak dapat bersenang-senang di istana Majapahit, mengapa Gusti Prabu tidak menggunakan istana pesanggerahan? Ambil saja contohnya istana pesanggerahan di desa Kapopongan. Tempatnya tidak terlalu jauh dari sini. Udaranya segar. Dan Gusti Prabu mempunyai beberapa puri yang indah. Gusti Prabu dapat istirahat di istana Pasanggerahan sambil bersenang-senang dengan seorang wanita cantik. Hmm, iya, iya, iya. Hah. Bagus juga usulmu, yang patih. Hah. Mengapa aku jadi sebodoh ini? Kalau aku pergi ke istana Pesanggerahan, Ibunda Ratu pasti tidak akan bisa mengawasiku lagi. Gusti Prabu dapat pergi ke istana Pesanggerahan kapan saja. Iya, iya. Baiklah, Yang Pati. Usulmu kuterima. Hmm, tapi apakah Ibunda Ratu tidak akan mencurigaiku? Tentu saja Gusti Prabu tidak dapat tinggal terus-menerus di istana Pesanggerahan. Soal itu hamba kira bisa diatur. Biarlah nanti hamba yang akan menghadapi Ibunda Ratu. Hamba akan mengemukakan alasan-alasan yang tepat mengapa Gusti Prabu meninggalkan istana. Iya, baiklah, Yang Pati. Kukira cara itulah yang terbaik. Aku dapat bebas bersenang-senang tanpa harus mendapat teguran dari ibu Ratu. Ya, aku sudah sangat sebal. Tapi mau bagaimana lagi? Aku harus menghormati beliau. Ampun Gusti Prabu, karena sudah tidak ada masalah lagi, sekarang hamba mohon diri. Barangkali Bapak Dang Acarya Siwanata sudah tidur. Tapi lampu ruangan masih menyala terang. Ya, buka saja. Pintunya tidak dikunci. Hmm. Oh, kau Rasemi. Hmm? Iya. Kau sudah menjadi seorang murid yang nakal sekarang. Dari oh. mana saja kau? pun Bapak Dang Acarya Siwanata, saya terima salah. Duduk. Ah, Duduk di situ. Duduk bersila dengan baik. Ah, baik, Bapak Dang Acarya hmm. Rasemi, rasemi. Kau tahu peraturan-peraturan yang harus kau patuhi di pusat pendidikan ini? Tahu, Bapak. Sebutkan. Sebutkan satu persatu. I iya, Bapak. Seorang siswa tidak diperbolehkan terlambat datang seorang siswa tidak dibenarkan membawa ataupun minum minuman keras. Seorang siswa tidak diperbolehkan bertengkar ataupun berkelahi dengan sesama rekannya. Apalagi, Uh, eh, seorang siswa harus bertutur kata manis, bersopan santun, dan berpakaian sopan. Hmm, seorang siswa harus menghormati guru. Apalagi. lagi? Hmm, eh, Seorang siswa tidak diperbolehkan bermain-main dengan wanita di luar asrama. Seorang siswa tidak dibenarkan bermain cinta. Seorang siswa tidak dibolehkan, uh, tidak boleh lupa membakar dupa dan memanjatkan puji syukur kepada para dewa setiap malam. Hmm, saya kira sudah, sudah Bapak Dang Acarya Siwanata. Rasemi. Uh, eh, iya. Kau pasti tahu, setiap pelanggaran pasti ada hukuman saya saya terima salah Bapak. Hmm. Saya bersedia mendapat hukuman. Saya telah terlambat datang. Kali ini kesalahanmu kuampuni. ampuni. Ah. Tapi aku tidak ingin melihat kau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ah, Rasmi. Ya, iya. Kau adalah murid yang berbakat. Kau mempunyai otak yang encer. Karena itu, sayang sekali kalau sampai kau berbuat sembrono. Kau pasti tahu, tidak sembarang orang mempunyai kesempatan untuk belajar di pusat pendidikan ini. Saya tahu, Bapak. Saya dapat belajar di tempat ini karena kemurahan Bapak dan Acarya Siwanata. Sudahlah, ayo, masuk ke ruangan bilikmu dan tidur. Semua teman-temanmu sudah tidur, tapi kau masih keluyuran. Saya minta maaf, Bapak. Saya mohon diri. Selamat malam Bapak Dang Acarya Siwanata. Bukit Pangi diselimuti oleh malam yang tebal Angin dingin bertiup menembus sela-sela dinding. Rasmi memparingkan tubuhnya di atas ranjang, di wismanya yang terletak paling ujung. Pikirannya menerawang jauh. Nyai Jabaru. <laughs> Kukira wanita jalir itu bisa menunjang rencanaku. Kalau aku berhasil membujuknya, Aku berhasil membawanya menghadap Gusti Ramapati. Rencanaku akan berjalan dengan lancar. Aku harus dapat mengambil hati Gusti Ramapati. Iya. Hmm, Gusti Ramapati. Baru sekarang ini aku bertatapan muka dengan pembesar kerajaan Majapahit itu. Luar biasa. Gusti Ramapati benar-benar luar biasa. Sekalipun usianya sudah lanjut, tapi beliau seperti seekor singa yang selalu diasah taring-taringnya. Perkataannya tajam dan berwibawa. Kukira seluruh persoalan negeri Majapahit bermuara di pikiran beliau. Tapi, aku dapat menangkap kecurangan-kecurangan di wajah beliau. Ya, kecurangan, kelicikan niat-niat yang tersembunyi, kebusukan, dan bahkan kekejaman. Sampai jauh malam Rasmi berpikir tentang pertemuannya dengan Sang Ramapati. Dia mengagumi sikap dan pembawaan Sang Ramapati dia juga melihat kecurangan-kecurangan yang terlintas di wajahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.